bab qala bismillah qala syekhul islam rahimahullah bab tafsir tauhid wa syahadati an ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab surat al-isra ayat 57 surat ke-17 ayat 57 ulaik siapa kullu man ubida min dunillah Ulaik itu kullu man ubida min dunillah. Yad'una fa'ilnya kemana? Musyrikun. Yad'una Yad'una fa'ilnya musyrikun. Yabtahun Yabtahun fa'ilnya ulaik. Yabtahun fa'ilnya ulaik. Jadi orang-orang yang diseru oleh mereka musyrikin itu justru ya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Apa ya? Orang-orang yang diseru, dipuji, disanjung, diserahkan ibadah itu justru ya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka justru mencari jalan siapa yang paling dekat mencari wasilah. Jadi apa? Ulaik di situ bukan batu sebagaimana anggapan ubadul kubur. Batu, pohon, kayu nggak masuk. Benda-benda mati nggak masuk di sini. Nah, maka mungkin juga binatang nggak masuk. Mereka yang cari wasilah kepada Allah siapa? Mereka yang punya nah, asal ya rujuna rahmat Rabbi nah, Ya fafuna ada Siapa yang punya ini seperti ini? Wali Allah. Iya kan? Wali Allah. Mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut azab Allah. Walaupun memang mungkin, ya bisa dianukan. Tapi yang jelas, zahir di sini batu dan kayu tidak mungkin masuk. Nah, karena mereka yang beribadah, ulaik itu yang beribadah kepada Allah, yang tafarruq ilallah Allah dengan berbagai macam ibadah untuk mencari jalan dekat kepada kepada Allah. Nah, justru orang-orang yang seperti ini disembah oleh mereka. Nah, Nah itu disebutkan di situ. oleh muhakkak ya lihat ya, dalam yang punya kitabnya itu fal wasilatul lati fal wasilatul lati amara Allah an tabtaghiya ilaihi alau an tubtagha ilaihi nah wasilah yang diperintahkan Allah untuk dicari yang kita inginkan wa akhbara dan Allah beritakan an malaikatihi tentang malaikatnya wa anbiya'ihi dan para nabinya annahum yabtaghunaha ilaihi mereka mencari wasilah tersebut kepada Allah yaitu hiya ma yataqarrabu ilaihi minal wajibat wal mustahabbat yaitu dengan perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunnah nah Nah, mereka yang ini dikatakan ya, bertakuna ila rabbihim muasila berarti mereka mengharapkan kedekatan kepada Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan taat kepada kepada Allah. Nah, itu. Jadi apa di sini sebagai bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwa ya, bagaimana diterangkan dalam kasus subhat, orang-orang yang menyanyi mereka yang menyembah kuburan, muliakan kuburan, penghuni kuburan, Bukan kita mengingkari memuliakan wali, kita mencintai para wali, menghormati para wali. Pemimpin mereka itu para ambia, para sahabat, kemudian para sahabat, itu wali-wali Allah, jelas. Nah, kita memuliakan mereka sebagaimana yang dijajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ya. <clears throat> nah, mereka orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan hulu terhadap orang-orang soleh ini memperlakukan kuburan ini menganggap bahwa ayat-ayat ini ya ayat-ayat yang turun berkenaan ya ayat-ayat Al-Quran itu turun itu berkenaan tentang orang-orang yang menyembah batu menyembah berhala kata mereka menyembah berhala jadi orang-orang musyrikin dahulu itu yang mereka anggap itu menyembah berhala 360 patung di sekeliling Ka'bah nah itulah musyrikin kami kan nggak musyrik. Kami kan nggak menyembah patung. Kami kan nggak menyembah berhala. ini subuhat mereka. Kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menyembah patung. ya kan? yang mereka datangnya apa? Kuburan. <laughs> nah, nah ayat ini membantah mereka. Ya. Orang-orang yang mereka yang diseru oleh kaum musyrikin itu justru ya betahu ilah rabbihim wasilah. Ayyuhum akrab. Dengan apa? Ya Yatakarrabuna bima yuhibbullah. Dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, Al-qurubat minal wajibat wal mustahabbat. Perkara-perkara wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Murni patung itu? Enggak kan? Bahkan kalau kita telusuri lagi asal-usul berhala di alam semesta ini, itu asalnya adalah Nah, lima nama orang sah, orang soleh yang pernah hidup di enam di antara Bani Adam. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasra. Mereka membaca tafsirnya. Tobari, ya, Tobari itu juga andalan mereka. Ibnu Katsir juga menukilkan perkataan Ibnu Abbas yang mereka jadikan rujukan. Ya. Nah, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Subhanallah. nggak paham mereka. Nah ini, ya nah, ayat ini bantahan terhadap perbuatan mereka. Jadi orang-orang yang mereka seru segala sesuatu selain Allah itu justru nah tidak murni bah, batu dan pas, patung, tapi mereka adalah orang-orang soleh yang ia bertahuna ila rabbihim wasilah. Nah, ini membantah mereka pertama, kemudian juga menjelaskan bahwa nah, perbuatan yang mereka lakukan dengan menyerahkan ibadah kepada ulaik itu adalah perkara syirik. Adalah perkara sih syirik. Nah. Baik. Seperti apa namanya? Jadi dalam di dalam judul bab ini, judul bab itu Rasulullah beliau rahimahullah menyebutkan tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Itu enam adalah dua kata yang mutaradif istilahnya, sinonim. Ya, dua kata yang bersinonim. Tauhid yaitu syahadat la ilaha illallah. Itu maksud maksudnya. Nah, maknanya wah, wahid. Kemudian dia menunjukkan ayat-ayat ini. Baik. Kita lihat keterangan Syekh Sa'di. Nah. Qala rahimahullah. <clears throat> Hada bimakna wahid. Bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Nah, atof dengan apa namanya? Atof dua kata, Ma'tuf dengan ma'tuf alaihi itu kadang-kadang dia mengatofkan yang umum kepada yang khusus atau sebaliknya ya. Nah, kadang-kadang mengatofkan apa namanya? yakni ma'tufnya itu bagian dari ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih itu yang sebelum huruf atof. Kalau di sini tauhid itu ma'tuf alaih. Wow itu huruf atof namanya. Syahadat la ilaha illallah itu namanya ma'tuf. Ini ya, ini mimbab atau mutari mutara di kain. Nah, syahadat la ilaha illallah dengan tauhidnya sama. Yang mutara di artinya sinonim. Ada lagi yang kalau misalnya mengatofkan yakni ma'tuf alaihnya itu lebih umum, kemudian ma'tufnya lebih khusus apa? Yang khusus, sifatnya khusus bisa apa nah, atau matufnya matuf alaihnya itu apa namanya uh, sebaliknya khusus bisa juga matufnya yang umum disandarkan kepada kepadanya atau kadang ini kadang-kadang walaupun apa namanya ya, nah bisa juga matufnya itu merupakan bagian dari dari matuf alaih bahkan bisa menunjukkan apa pentingnya ya menunjukkan pentingnya makruh tersebut yakni kedudukan kedudukannya seperti apa mereka menyebutkan tentang kalimat illalladzina amanu wa amilus salihat nah, ini orang-orang khawarij orang-orang murjiah itu menganggap berarti apa amal soleh itu tidak termasuk iman nah, dari situ mereka kenapa berbeda Padahal nah, amirus soleh amalan soleh itu termasuk bagian dari dari iman. Kenapa dibedakan? Nah, itu menunjukkan pentingnya amalan soleh sebagai konsekuensi dari keiman, keimanan. Wallahu alam. Baik. Nah ini tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah huma bi makna wahid. Maknanya sama. huwa min babi aqil mutaradifain. Termasuk dalam bab mengatofkan dua kata yang sinonim. Nah, sama makna maknanya. Wa hadhil mas'alatu akbarul masail wa ahammuha. Masalah ini merupakan masalah yang sangat besar dan paling penting kama qala musannif rahimahullah. Sebagaimana dikatakan oleh musannif. Wa haqiqatuha haqiqatu tafsir tauhid, hakikatnya. Hakikat tafsir tauhid itu adalah al-ilmu wal-i'tiraf. Ilmu, pengetahuan, dan tentu bukan sekitar pengetahuan, tapi dia menuntut ilmu yang menuntut bu, bukti dari pengamalan. Jadi enam teori kan? ilmu itu saya katakan teori. Tapi apa buktinya dia sudah tahu? Tentu dengan penerapan praktek, wal i'tiraf dan pengakuan. Mana bukti pengakuannya? Nah. Bitafarrudi Rabbi jami'i sifatil kamal wa ikhlasil ibadati lahu. Ilmu dan pengakuan tentang kesendirian Allah Subhanahu wa taala dengan terhadap dengan semua sifat-sifat maha sempurna dan juga ilmu dan pengetahuan tentang ikhlas mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Itulah tafsir tauhid. Nah, mengikhlaskan memurnikan ibadah tinggal dirinci lagi nanti ibadah itu apa? Ibadah itu mencakup semua yang diridhoi dan dicintai oleh Allah ucapan dan perbuatan lahir dan dan batin. Nah, ini perkara ini betul-betul luar biasa. Mereka yang paham tauhid makanya selalu didahulukan. Mereka yang mengajak kepada persatuan, dahulukan dengan tauhid. Dari tauhid itu muncul persatuan. Allah satukan orang-orang yang beriman di atas tauhid. Nah, dengan akhlak yang baik juga demikian. Lurusnya manhaj ini juga ditopang bagusnya ibadah, ramalan, fikih yang dipahami, kalau tidak dengan tauhid rusak. Nah, kita belajar fikih, masya Allah selesai mukni telan habis, nah syarh bumtik misalnya, saya muhaimin atau bulu maram, tidak ada tauhidnya, rusak semua amalannya. Habaan mansura, habaan mansura, sia-sia. Apa gunanya kita sholat? Diisi dengan kotor, ya, syirik, riak, ujub, kibir, apa artinya kita sholat, buahnya zakat, puasa, haji? Kalau tauhid itu tidak tidak ada. Nah, ibadah semua. Nah, ketika dengan tauhid itu didahulukan, makanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah, kul ya kita kitab tidak ila kalimatin sawa." Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Kita tidak taat kecuali hanya Allah. Kalau sudah ini berhasil terpegang dan itu diakui diterima, mudah orang itu. Tinggal dia dihadapkan. Anda sudah mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak selain Allah. Tidak ada yang Anda tunduki kecuali hanya Allah. Allah mengingatkan kita, ya bani Adam, alam ahad alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah telah aku ambil perjanjian dari kau kepada kamu wahai bani Adam? Allah ta'budu syaitan. Jangan sembah syaitan. Sujud kepada syaitan? Nah, kamu pernah lihat syaitan? Kita pernah lihat syaitan? Enggak kan? Apa maksudnya larangan Allah Allah ta'budu syaitan? Jangan ikuti langkah-langkah. Kan mudah ya. Semua sudah. Mau apa? Urusan apa? Nah, ya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah mudah untuk ditinggalkan. Dicela dan dihindarnya yang dicela di oleh Rasulullah SAW mudah untuk ditinggalkan. Ya. Nah banyak perkara mulai dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil. Nah, Gampang kalau sudah tauhid itu ada. Nah, makanya awal-awal dulu kita belajar akidah itu semangat sekali belajar salah satu usul beberapa berapa tahun, satu majid 10 tahun. Selesai. Nah, ganti guru, ganti tempat. Mulai dari Masjid Mujahidin Ikit sampai ke Degolan. Lima masjid ya, Bu. Lima masjid Sunnah. Diusir-usir kenapa? Saking atosnya. Nah, paham ya, dan tauhid. Ya. Dan memang sulit. Nah, nah tapi betul tuh, masya Allah. Sehingga di zaman itu begitu semangat yang menerapkan tauhid, nah, banyak ingkar kampus. Ingkar kan? Kampus. Tukul. Ustadz Muslim, Hafizahullah, nggak tamat SMA. Cuma kelas 2 SMA. Saat dari selesai. Ustaz Lukman keluar, banyak keluar dari kampus. Nah, kenapa? Ikhtilat ini itu. nah, apalagi di kedokteran alhamdulillah. Betul berat. Nah, ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan ini. Makanya tapi sekarang nah mungkin menjadi apa namanya? Uh, hal ini seperti ini mungkin kurang perlu kita kita kembalikan lagi. Bukan untuk menyuruh orang ingkar kampus, tapi dia betul-betul paham. Ya, dia bisa menerapkannya dalam kehidupan dia. Memang berat, memang untuk betul-betul melaksanakan nah, tauhid ini dalam kondisi kita seperti di zaman sekarang ini. Makin ke belakang makin jelek keadaan. Nah, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan iman kita menguatkan iman iman kita. Nah, apalagi yang mungkin kerja dengan hizbiyun, ah, subhanallah. Nauzubillah. Nah, <clears throat> atau dengan orang Yahudi. Orang Yahudi membiarkan kita sholat, masya Allah. Anda kerja dengan orang Yahudi itu sudah kemenangan bagi dia. Ya, mereka tidak akan maksa untuk keluar rendah. Anda diam dengan keadaan dia itu sudah menang dia. Ya, nah, maka mereka walan tarba angkal Yahud walan nasara hatta tatabi'a tau. Itu bukan berarti antum harus menukar agama. Baik, itu dulu mungkin. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Nah, pengertian-pengertian tentang tauhid dan syahadat dari keterangan Syekh tadi rahimahullah wallahu a'lam Bismillah. ilahuna mudah-mudahan bermanfaat subhanakallah Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك